Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas wa Rahimani wa Rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah apa yang ada di buku fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa ibn Al-Adawi hafizahullahu taala. Terakhir kita bahas hadis tentang pernikahan Abdullah bin Amr ibn Al-As yang merupakan hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari eh, dan untuk melengkapi eh, pemahaman kita tentang hadis ini ingin saya bacakan penjelasan hadis ini dari Fathul Bari karya Ibnu Hajar al Asqalani asy-Syafi'i rahimallahu taala. Diatkan oleh Al Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn Al As radhiallahu anhuma beliau mengatakan angkahani abi imra'atan dzata hasabin ayahku menikahkanku dengan seorang perempuan yang memiliki keutamaan kelebihan ya, kemuliaan nenek moyang. Uh, di sini ada kalimat ayahku menikahkanku. <clears throat> ya padahal uh, tentu Abdullah bin Amr ibn Al-As uh, karena laki-laki tidak perlu dinikahkan karena dia yang menikah sehingga dimungkinkan makna kalimat menikahkanku ini adalah wayuh tamal wayuh tamil ayakuna koma anhu bisodaki wanawidzalika bapaknya lah yang membayarkan mahar ini mahar itu pakai duit bapaknya atau semacam itu sehingga meskipun laki-laki bisa diberi ungkapan dinikahkan oleh ayahnya dengan perempuan data hasabin, perempuan yang memiliki kemuliaan nenek moyang. Di riwayat yang lain dikatakan imra'atan min Quraisyin. Dia adalah wanita dari Quraisy. Ini dalam riwayat Nasa'i. Uh, <clears throat> istrinya namanya perempuan tersebut namanya Ummu Muhammad binti Mahmiyatin. Kemudian <clears throat> kuntuhu angkahni abi imra'atan zata hasabin fakana yata'ahaduhu maka ayahku yata'ahadu memperhatikan itu bacanya bifatil kaf wa tasdidil nun. Kannatahu. Yata'ahadu kannatahu. Kafnya di fathah, nonnya di tasdid. Kannatahu. Kannatahu maknanya adalah zaujul walad. Menantu. Zaujul al-walad menantu. Fakana maka adalah ayahku ya ta'ahadu memperhatikan kunta eh, akan takkan tahu menantunya. Fa sa'alaha fa yas'aluha maka dia bertanya kepada menantunya an ba'diha tentang suaminya yaitu berarti tentang anak laki-lakinya Abdullah bin Amr ibn Al-As fatakul maka sang wanita mengatakan nikma rajulu min rojulin. Dia adalah sebaik-baik laki-laki. <clears throat> Namun eh, dengan bentuk lam yatak lana firoshan. Dia tidak pernah menginjakkan tempat tidak pernah menginjak tempat tidur kami. Artinya lam yudaji'na hatta yata'a firoshana. Dia tidak pernah tidur bareng bersama kami. Ye. Sehingga dia tidak pernah menginjakkan menginjak tempat tidur kami. Kemudian walam yufattish lana kanfan. Walam yufattish lana kanfan. Eh, kan kanfan bil fatil kaf wan nun oh bil fatil fa wan nun kafnya fathah nunnya juga fathah kanafan bacanya nafan yang benar bi fatil kaf wan nun eh, kafnya di fathah dan nunnya di fathah Ba'dahal fa setelahnya huruf fa maknanya adalah as-satar wal janib. Dia tidak pernah me membuka penutup Wa aradat bidalika al-kinayata an adami jima'ihi laha. Dan ini adalah bahasa metafor kinayah artinya tidak pernah menjimai istrinya. <clears throat> Lianna adata rajuli kenapa disebut dengan demikian? Ya, tidak jima disebut dengan tidak pernah memeriksa kenafan penutup. Lianna adata rajuli ayudkhila yadahu ma'a zaujatihi fi dawakhili amriha. <clears throat> Karena kebiasaan laki-laki ketika dia mau kumpul dengan istrinya, dia masukkan tangannya bersama istrinya, yaitu fidawa khili amriha di, karena dia melepas baju istrinya atau memasukkan tangannya Eh, ke dalam pakaian istrinya. <clears throat> Namun ada uh, pendapat yang lain yang mengatakan tentang makna hal ini wa yahtamilu ayakunal murad bil kanafi namun dimungkinkan bahasa yang dimaksud dengan kanaf itu adalah kanif. Ini ya, kanif artinya tempat buang hajat. Ya, ini toilet. Maka ada yang ada yang mengatakan dimungkinkan makna dari kanafan adalah al-ganif yang artinya toilet. Kalau pakai arti toilet apa artinya? Artinya wa aradat annahu lam yata'am indaha. Ya, maksudnya adalah si suami ini tidak pernah makan di tempat istrinya. Ya, sehingga kalau orang itu makan, maka dia perlu memeriksa tempat buang hajat. Kata kal, demikian disampaikan oleh Al-Kirmani. Kalau pakai makna yang pertama, maka kalimat yang pertama sama kalimat yang kedua maknanya sama, tidak jima. Tidak jima. Namun kalau pakai makna yang ke, kemungkinan yang kedua, maka dua kalimat ini maknanya beda. Yang pertama adalah tidak jima, tidak hubungan suami istri. Kemudian yang kedua adalah rajin puasa, tidak pernah makan di tempat istrinya. Sehingga tidak pernah ngecek gimana toilet, karena tidak pernah memanfaatkan toilet. Namun Ibnu Hajar mengatakan al awal aula. Yang lebih utama adalah makna yang pertama. Bacanya eh, kanaf artinya adalah satar wal janib sehingga uh, ini menegaskan ulang di kalimat sebelumnya. <clears throat> Mundu ataitana se semenjak kami mendatanginya. Kemudian dalam satu riwayat, eh, kemudian sang ayah menemui anaknya dan mencela anaknya sambil mengatakan angkah tuka imra'atan min Quraisyin dzata hasabin fa'adaltaha wa fa'alta. Aku nikahkan engkau dengan wanita dari Quraisy yang memiliki kehormatan namun engkau menelantarkannya engkau melakukan demikian dan demikian kemudian pergilah sang bapak kepada Nabi mengadukan anaknya. Falam matala dalika maka tatkala lama hal tersebut ala amrin ini dalam pandangan Amr ini lama tidak berubah. Akhirnya dakar kalian Nabi. Ini maka sang bapak kemudian menyebutkan hal tersebut kepada Nabi. Maka uh, e, <clears throat> seakan-akan sang bapak ini ta'anna itu menunda-nunda untuk mengadukan anaknya dengan tujuan agar e, dia memperbaiki diri. E, maka baru dilaporkan setelah tolah ini setelah lama tidak ada perubahan. Maka tatkala ternyata sang anak ini larut dalam keadaannya tidak mau berubah, maka sang bapak khawatir akan menimpa anaknya dosa menelantarkan istri. <clears throat> maka dia adukan anaknya kepada Nabi. Fakal lantas Nabi mengatakan, Ilqani hendaklah dia berjumpa kepadaku. Dalam red, uh, yang lain Rasulullah mengutus seseorang memanggilku. E, digabungkan dengan Nabi mengutus seseorang pertama kali kemudian secara kebetulan dia berjumpa dengan Nabi. Fakal lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyainya, kaifatasmu bagaimanakah puasamu? Maka aku katakan kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku puasa setiap hari. Asumukula yaumin. Kemudian di ini berdasarkan riwayat yang lain yang lebih detail kemudian terjadi dialog panjang. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk puasa tiga hari setiap bulannya. Atau nah, di sini ada nanti. Wa kaifa takhtimu bagaimanakah engkau mengkhatamkan bacaan Al-Quran? <clears throat> qultu maka Abdullah bin Amr ibn Al-As mengatakan Kula lailatin aku khatam setiap setiap malam <clears throat> Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan puasalah <clears throat> tiga hari setiap bulannya dan hatamkan Al-Quran eh, sekali dalam setiap bulannya. Maka Abdullah bin Amr mengatakan utiku aktau min dhalik, aku kuat lebih banyak dari hal itu. Kemudian Nabi mengatakan puasalah tiga hari fil jumu'ati dalam setiap pekannya. Jadi libur empat hari, puasa tiga hari. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan aku kuat lebih banyak dari hal itu. Lantas Nabi mengatakan buka dua hari kemudian puasa sehari. Abdullah bin Amr radhiallahu anhu mengatakan aku kuat lebih banyak dari hal itu. Lantas Nabi saw mengatakan Puasalah puasa yang paling utama, puasa Dawud, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Wakra fikuli sebai layalin marotan. Khatamkan Al-Quran dalam setiap pekannya satu kali. Artinya ikhtam fikuli sebain. Khatamkan Al-Quran setiap tujuh hari. Kemudian falaitani qabiltu. Kemudian singkat ceritanya, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As di waktu tuannya mengatakan, "Duh seandainya dulu aku menerima rusota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadaka anni kabartu. Hal itu karena aku telah tua wa da'uftu dan aku lemah. Fakana yaqa'u siapa yang mengatakan karena di sini kata Ibnu Hajar Fakana yaqra'u ini adalah kalamu mujahidin. Adalah perkataan mujahid. Yasifu sani'a Abdullah bin Amr lama kabura. Yang menceritakan bagaimanakah aktivitas Abdullah bin Amr ibn al-As setelah tua. Jadi karena di situ, karena sampai seterusnya, itu adalah perkataan mujahid. Fakana yaqa'u ala ba'di ahlihi as-subu'a minal Qur'ani bin nahari. Ya, maka dulu ya, kalau Abdullah bin Amr ibn al-As ketika masih muda apalanya masih tokcer itu tidak pakai persiapan. Tidak pakai persiapan terlebih dahulu. Setelah tua apalanya sudah banyak yang berubah atau eh, ada perubahan-perubahan maka beliau tidak berani tanpa ini tanpa persiapan. Oleh karena itu fakana yaqra'u kata Mujahid Abdullah bin Amr bin Al-As itu membaca kepada salah satu keluarganya sepertujuh dari Al-Quran di siang hari. Walad yaqra'uhu ya'riduhu maka apa yang mau beliau baca di malam hari beliau setorkan dulu di siang hari liyakuna akhafa alaihi bilail supaya lebih ringan bagi beliau ketika beliau baca di malam hari. Ini penjelasannya di Ibnu Hajar beliau Fakan kau ala ba'di ahlihi ay alaman tayassara minhum. Tentang siapanya di sini tidak ada langganan tetapnya. Ya siapa saja yang bisa. Wa inna makan yasna'u dhalika bin nahar yang dilakukan oleh Abdullah di siang hari lihat ada karo bihi ubihi fikamilail Untuk kemudian supaya dia ingat betul-betul ingat dengan baik apa yang akan dibaca saat kiamulail saat sholat malam. ayaku ayakuna khafi ali syai'un minhu bin nisyani. Karena beliau khawatir ada yang tidak lancar gara-gara lupa disebabkan faktor usia. Ya, maka dulunya ketika muda Abdullah bin Amr bin Al-As tuh bacanya tanpa persiapan. Ya udah nanti malam begitu ya sudah tinggal uh, baca sepertujuh Al-Qur'an ya, langsung tanpa persiapan dengan hafalannya. Setelah tua tidak bisa. Akhirnya harus uh, persiapan terlebih dahulu siang harinya setor dulu sama siapa yang bisa menerima setoran setor sebanyak sepertujuh Al-Quran Kemudian malam harinya diulangi lagi. Berarti membaca sepertujuh Al-Qur'annya dua kali ketika beliau sudah sepuh. Ini siang sekali, malamnya sekali. Wa idza arada ayatakawa dan jika beliau ingin untuk menguatkan badan aftar ayaman maka beliau berbuka selama beberapa hari. Wa ahsa dan beliau hitung dan beliau ingat baik-baik berapa hari bukanya wasoma mithlahunna. Kemudian puasa sebanyak hari berbuka. Karahiyata karena beliau tidak suka ayat syai'an meninggalkan sesuatu ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan dia punya amal tersebut. Maka pelajaran dari kalimat ini di Fathul Bari dikatakan bisa diambil pelajaran dari kalimat ini bahasanya yang afdal bagi orang yang mau puasa Dawud adalah puasa sehari kemudian tidak puasa sehari secara terus menerus. Itu bentuk puasa Dawud yang paling afdal. Namun ada eh, ada model yang lain yang diperbolehkan itulah praktek Abdullah bin Amr ibn Al-As eh, yang ini praktek menunjukkan bahasanya siapa yang After dalika, siapa yang berbuka tidak puasa selama beberapa hari, wasoma qadrama aftara, kemudian eh, kemudian dia berpuasa sebanyak hari sebanyak bilangan hari-hari dia berbuka, annahu yujzi'u anhu siyama yaumin wa iftara yaumin. Maka itu sudah bisa menggantikan eh, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Ya, maka idealnya puasa Daud yang ideal adalah terus menerus puasa sehari tidak puasa sehari demikian seterusnya. Namun boleh juga e, diperbolehkan dalam model sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr al, ibn al-As radhiallahu anhuma di akhir hidupnya. Maka tidak puasa seminggu tujuh hari. Setelah itu puasa tujuh hari. Ya, tidak puasa 10 hari. Setelah itu puasa 10 hari. Ini sudah juga masih tergolong puasa Daud. Ya, kemudian eh, kita lanjutkan membaca hadis. Ya, hadis tentang kisah pernikahan Asma. Wahahuwa Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu dan berikut ini Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu yursilu khadiman mengirimkan pembantu yang me me me melayani <clears throat> anak perempuannya itu <clears throat> yaitu Asma ba'da zawajiha setelah Asma menikah Ya tepatnya hadisnya adalah hadis langsung dari diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abi Bakrin radallahu anhuma qalat uh, Aisyah uh, Asma mengatakan jani az-Zubairu Zubair menikahiku wa malahu fil ardi min malin dan Zubair tidak memiliki harta di tanahnya walam mamlukin tidak pula budak wala syai tidak pula harta apapun selain nodih di catatan kaki tiga anadihu minal ibli onta nadih adalah onta yang dipakai untuk mengambil air untuk menyir, uh, eh, untuk menyirami dengan air menyirami tanaman dengan air ngambil dari satu tempat kemudian dibawa ke tempat yang lain Untuk uh, penjelasan hadis ini akan kita baca sambil membaca Al-Bahrul Muhit Al-Thajjaj <clears throat> Sarah uh, eh, Muslim Ibn Al-Hajjaj Ya perlu diketahui bahasanya Asma ini menikah dengan Zubair saat di Mekah. Ya. Maka tazawwajani ai bi Mekah. Ya, Zubair menikahan menikahiku yaitu ketika masih di Mekah. Dan Zubair adalah Zubair ibn Awam. Abu Abdullah Al-Qurasi Al-Asadi. Salah satu dari sepuluh ya, orang yang dalam satu rangkaian hadis Nabi beri kabar gembira masuk surga. Wafat terbunuh tahun 36 Hijriah setelah uh, beliau bermaksud meninggalkan perang Jamal. Dan Zubair ini tidak memiliki harta dan yang dimaksudkan adalah harta yang banyak saat menikah dengan Asma. Karena tentu kuda itu harta. <clears throat> walam mamluk tidak pula mamluk ay oqiq yaitu budak. E, tentang harta apa yang dimaksud dengan harta yang banyak dalam hal ini maka ini boleh jadi atful khas alal am kalau harta itu artinya harta kemudian budak dan budak itu juga harta maka ini atful khas alal am. Namun bisa juga kita maknai bahasanya harta di sini artinya adalah onta. Di masa silam seringkali onta disebut dengan mal. Ya, maka boleh juga dimaknai mal di sini artinya onta. Ya, maka sehingga Az-Zubair ketika menikah tidak memiliki onta, tidak pula memiliki budak. Jadi e, atafnya adalah ataf mughayir di antara dua hal yang berbeda. Wala syai'in tidak pula punya sesuatu. Ghaira farasihi selain kudanya. Maka di masa silam yang disebut dengan mal harta itu bisa artinya onta, bisa juga artinya tanah lahan pertanian yang dicocok yang dicocok ya, tanami. Wawa istimalun ma'rufun lil Arab. Yutlikun al-mal ala kulin min dalik. Itu satu hal yang sudah uh, telah dikenal di kalangan orang Arab. Mereka menggunakan istilah mal, bisa jadi artinya onta, bisa artinya lahan pertanian. Namun tentu yang dimaksud tidak punya syekh, tidak punya apa-apa, al-zahir kemungkinan besar yang dimaksudkan e, eh, bukalah kemudian e, kemudian total tidak punya apa-apa. Eh, lakin al-zahir annaha lam turid idkhala malabuda lahu minhu. Tidaklah uh, al-zahir kemungkinan yang lebih mendekati yang dimaksudkan oleh asma bukanlah yang dimaksudkan oleh asma harta-harta yang tidak boleh tidak dimiliki oleh seseorang. Tempat tinggal, pakaian, makanan eh, itu tidak itu bukan yang dimaksudkan. Namun syekh di sini adalah harta kemewahan. Adapun rumah maka tentu ini uh, ada rumah, eh, ada pakaian dan seterusnya. Eh, kemudian maka Azubair tidak punya sesuatu selain onta, wafaros dan kuda. Dan nanti disebutkan kalau ada istilah Ardu Zubair, tanah milik Zubair. Kenapa tidak disebutkan di sini? Selain onta dan kuda. Maka jawabannya karena tanah tersebut itu bukan tanah milik Zubair. Karena tanah tersebut adalah tanah iqta. Ya, tanahnya adalah tanah iqta. Ya, tentang iqta kemarin adalah uh, kita bahas di pelajaran al mulakhas Al-Fiqhi ada masalah iqta. Ya, maka iqta itu adalah tanah uh, yang dipinjamkan oleh negara kepada individu atau kepada pihak swasta untuk dimanfaatkan. Iya. Sehingga eh, dalam hal ini pihak swasta atau individu cuma punya hak guna pakai, tidak punya hak guna milik. Itu iqta. Iya, dalam siyakuha ala anal arda alatiyak nanti akan ada disebut tentang masalah tanah lam takun mamlukatan li Zubair itu bukan hak milik Zubair wa inna makana iqta'an karena itu iqta' ini pemberian Nabi untuk dimanfaatkan untuk dipakai dan bukan untuk dimiliki fawa yamliku manfaataha wala rokobataha maka Zubair itu memiliki manfaat hak untuk memanfaatkan tanah tersebut non dia tidak memiliki bendanya Lidzalika lam yastathniha. Oleh karena itu tidak masuk dalam pengecualian Asma. Asma cuma menyebut hartanya Zubair e, adalah onta sama kuda. Tanah tidak disebut padahal nanti di lanjutannya hadis menyebutkan tanah. Kenapa tanah tidak disebut? Ah, karena ini cuma hak guna pakai saja bukan hak guna, bukan hak milik. Ya tentang uh, tentang hal ini ada permasalahan bahasanya Azubair itu tidak memiliki tanah ketika nikahnya di Mekah. Tidak ada iqta' di Mekah. Iqta' baru setelah hijrah ke Madinah. Ya, maka singkat uh, atau singkat ceritanya laman ya yakun al fars wal jamal kana lahu bi Mekah Kuda dan onta tersebut telah jadi milik Zubair ketika di Mekah sebelum hijrah. Buktinya di kisah perang Badar diceritakan bahwasanya Azubir ibn Awam naik kuda. Walam yakun qabla eh, badrin dan sebelum badar tidak ada peperangan yang menghasilkan ghanimah. Dan onta ini dimungkinkan dalam milik Zubair sejak di Mekah. Dan Zubair tiba ke Madinah dengan membawanya. Ya, kemudian uh, Asma mengatakan fakuntu a'lifu farosahu. Akulah yang memberi makan kudanya Az-Zubair. Wa akfihi ma'unatahu. Ma'unah artinya kut, makanan pokok. Dan akulah yang mencukupi. Oh, ada nggak di situ? Nggak ada. Wa alifu farosahu wa astazkil ma' ya. Di Sahih Muslim ada dan akulah yang mencukupi makanan pokoknya. kalau yang dikutip tidak ada tidak masalah. Kalau uh, Muslim kemudian wa asusuhu aku yang ngurusi kudanya. Demikian juga uh, aduku an-nawa akulah yang uh, menggiling gandum atau menggiling e, meremukkan biji-bijian untuk ontanya Zubair. Nah, berkenaan dengan nadih, tadi kita sampaikan nadih itu artinya adalah onta yang dipakai untuk mengambil air. Ini dari kata-kata nadoha, nadoha pakai wazan doroba. Nadoha makna asalnya adalah adalah basah, memercikkan. Nadah itu artinya memercikkan air. Sehingga e, nadih itu makna asalnya adalah al-ballu, basah-basah. Bilma dengan air, waras dan percikan air. Namun kalau nadhal ba'irul ma'a itu maknanya unta itu membawa air dari sungai atau dari sumur kemudian dipakai untuk mengairi tanaman. Hada asluh ini makna asalnya, makna asalnya adalah memerciki atau basah. Sumastu'mila mila nadih fi ba'irin. Kemudian mengalami perluasan makna Nadi itu bisa artinya semua jenis unta. Wa ilam yahmilil ma'a meskipun tidak bawa air. Maka di sini disampaikan bahasanya nadih itu ada makna ada makna dasarnya dan ada makna luasnya. Makna luasnya adalah semua onta. Meskipun dia tidak dipakai untuk ngambil air, namun makna aslinya sebagaimana akar katanya nadih artinya adalah onta yang dipakai untuk ngambil air. Maka aku yang ngasih makan onta tersebut wa astakil ma'a dan aku yang mengambil air atau akulah yang memberikan minum untuk kuda dan unta tersebut. Maka uh, Asma lah yang astaski alma mengambilkan air untuk onta dan kuda. Wa akhizu dan akulah yang menjahitkan gharbahu menjahit ghorbahu. Ada catatan kaki ya. Ghorbahu dicatatkan kaki atau al-kabir. Ini adalah ember yang besar. Ini maknanya akhi tuhu aku jahit ember tersebut idang kotoa jika putus. Wa'ajin dan aku e, eh, bikasul jim, jimnya di kasrah. Wa'ajin dan aku yang membuat adonan untuk makan. Ya, yeah. beliau yang buat e, karena makanannya roti, maka tentu perlu e, proses membuat adonan untuk dibuat roti. Walam akun uh, walam akun uhsinu dan aku tidaklah so, aku bukalah wanita yang pandai memasak roti. Walan akun uhsinu uh, akhbizu bikasil ba. Akhbizu aku membuat roti. Maka ketika eh, jadi Asma ini tidak pintar masak sejak dari Mekah sampai ke Madinah. Sampai punya anak itu masih ya, belum punya, belum pandai memasak. Ya, karena makna kalimat ini Zubair menikahiku di Mekah dalam keadaan belum pandai memasak. Wastamaro ala dhalika hatta qadimna dan demikian keadaannya belum pintar masak sampai tiba di kota Madinah. Nah. Karena di sini nanti ada wanita-wanita ansar. Dan wanita-wanita ansar itu berarti ketika Asma sudah berada di Madinah. Maka Asma ini tidak pintar masak sejak awal nikah di Mekah sampai hijrah ke Madinah. Nah, itu masih belum pandai memasak. Ya, maka Asma uh, eh, bukanlah seorang wanita yang pandai memasak sejak awal menikah. Namun wakana yakhbizu namun yang memasak yang bikin roti yang memasak li untukku telah jarotun yang bikin roti jarotun li tetangga tetanggaku menala ansor dari kalangan ansor ada dari kata-kata kalangan ansor Berarti ini setelah Asma e, di Madinah. Padahal nikahnya sejak di Mekah. E, maka Asma termasuk yang nggak pinter-pinter masak. E, jadi ya wajar saja kalau punya istri nggak pinter-pinter masak. E, Asma saja demikian sampai punya anak karena sampai di Medina kemudian eh, lahirlah Abdullah bin Zubair. Sampai punya anak Abdullah bin Zubair belum pandai memasak. Wakunan e, niswat tasidakin dan mereka wanita tetangga-tetanggaku itu adalah tetangga-tetangga yang baik. Hmm. Disebut dia sebut dengan sebutan wanita-wanita yang tulus. Artinya sadiqatin fi mura'ati hakil jiwa adalah perempuan-perempuan yang tulus dalam menunaikan hak tetangga mukhlisatin fihi dan tulus tanpa pamrih dalam berbuat baik kepada tetangga. Faqalat eh, qalat kemudian Asma mengatakan wa kuntu akulu an-nawa. Ya, akulah yang memindah nawa biji. Biji apa yang dimaksudkan? Nawa tamri, biji kurma. Min ardi Az-Zubair dari tanahnya Zubair. Nah, apa yang dimaksud dengan mengambil biji dan tadi biji uh, apa, biji kurma kata qadiyat makna kalimat ini adalah annaha taltaqituhu minan nawa asaqit fiha mimma akalahu annas wa alquhu di asma ini dia mengambil biji-biji korma yang berjatuhan di tanahnya Zubair. Yang biji korma ini tentu ya, setelah buahnya dimakan. Mima akalu annas yang berasal dari korma-korma yang dimakan oleh banyak orang kemudian dibuang bijinya. Maka dijumpai sejumlah orang makan Eh, makan biji eh, makan kurma kemudian setelah selesai buahnya dimakan bijinya dibuang dibuang di di tanahnya Zubair yang merupakan iqta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah biji-biji itu yang dipunguti oleh Asma dan kemudian dibawa oleh Asma. Alati aqta'ahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tanah tersebut adalah tanah iqta pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh dipakai namun tidak dimiliki. Aqta'a makna asalnya adalah aqtahu kotiah memberikan kepadanya sebagian yaitu qit'ata ardin sebagian dari tanah. Ala roksi aku bawa di atas kepalaku. Wahia dan kalau di situ akta ada catatan kaki. Ya, aktaahu catatan ahu diberikan. Namun ingat yang diberikan itu adalah hasilnya, bukan ya, bukan tanahnya. Namun hasil tanah tersebut lah yang diberikan ya, kepada az boleh dimanfaatkan, hasilnya diambil namun tanah tetap bukan milik Zubair. Dan tanah tersebut yaitu tanah ekta yang diberikan oleh Nabi ala Sulutai farsakhin. Jaraknya dari tanah ke, ke rumahnya Asma itu 2 per 3 farsakh. Yaitu 2 per 3 farsah dari tempat tinggalnya Asma di Madinah. Nawawi mengatakan satu farsah itu 3 mil. Satu mil itu enam ribu hasta. Satu, satu milnya orang Arab yaitu ribu hasta. E, farsakh itu makna aslinya adalah asaah, kelapangan. Nah, ada juga yang menjelaskan Al-farsah makna alasannya adalah arohah istirahat. Kenapa farsah jarak itu disebut farsah? Makna asalnya rohah, istirahat. Sumia bidalika dinamai dengan nama farsah yang artinya istirahat. Karena orang yang berjalan, idha masa ada wastaroha min dalik. Setelah dapat satu farsah, itu istirahat. Duduk dan istirahat. Ya, maka disebut farsah Ya, eh, karena kebiasaan orang Arab setelah dapat perjalanan satu farsah, duduk dan istirahat. Sebagian penulis kontemporer mengatakan bahasa yang satu farsah itu adalah uh, li, uh, 5.544 meter. Ya, Lama, ada yang kemudian memberikan apa penyamaan mengatakan bahasanya satu faksa itu 5.544 meter sama dengan kurang lebih lima setengah kilo. Ini lima setengah kilo. 5,544 kilometer. Kemudian ya, kalau lima anggap saja lima setengah ya dua per tiga faksah berarti tidak sampai lima ya, berarti berapa lima bagi tiga tiga kilo ya tiga kiloan tiga kiloan jarak antara rumahnya Asma dengan tanah yang ketok tadi berangkat tiga kilo pulang tiga kilo 6 kilo berarti jalannya. Iya. tu yauman qalat kemudian Asma mengatakan tu yauman maka aku datang pada satu hari dalam keadaan biji-biji korma di atas kepalaku. Falakitu maka aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu dan bersama Rasul nafaron min ashabihi. Sebagian sahabat. Fada'ani Rasul memanggilku. Kemudian mengatakan ikh ikh. ih eh, ikh itu kalimatun tuqalul ba'ir liman aroda ayunih khahu. Kata-kata yang ditujukan kepada onta yang diucapkan oleh orang yang ingin menderumkan onta. e, Nabi menyuruh ontanya untuk duduk. Maka beliau mengucapkan ikh ikh liyahmilani khalfahu kata Asma supaya eh, eh, Nabi ingin membawaku di belakang beliau. Artinya Nabi ingin menjadikanku rakiban naik waro'ahu di belakang beliau. Ini apakah ini kemudian jadi dalil boncengan? ya, maka kalau Ibnu Hajar itu tidak uh, tidak memahami semacam itu. Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan ya, sepertinya ini adalah pemahaman asma berdasarkan indikator uh, indikator keadaan. Namun sebenarnya dimungkinkan kalau Nabi ingin mempersilahkan asma untuk naik onta tersebut Demikian juga barang yang dia bawa, dibawa oleh Asma, wayar kabu huwa syai'an akhar. Sedangkan Nabi nanti akan naik unta yang berbeda. Itu pemahaman Ibnu Hajar. Dimungkinkan eh, Asma eh, ini adalah kesimpulan Asma kata Ibnu Hajar. Ini eh, kalimat tadi milani khalfahu itu kata Ibnu Hajar itu kesimpulan dan istihad Asma melihat sikon namun sebenarnya ada kemungkinan yang lain seandainya Asma mengiyakan itu Asma yang diminta untuk naik onta tersebut sedangkan Nabi akan naik onta yang lain. Ya, meskipun ihtimal makna mak kemungkinan makna yang diajukan oleh Ibnu Hajar ditolak di sini di buku ini Syekh Muhammad uh, Ali Adam ini Muhammad Ali Adam dia menolaknya Nanti akan uh, coba kita bacakan kesimpulan dari beliau nanti di belakang. Fastahya itu maka aku malu an asira untuk berjalan bersama banyak laki-laki. Ya dan sebelum Ibnu Hajar yang punya pemahaman tadi e, nanti seandainya Asma mau itu nan, e, nanti Nabi itu akan pakai unta yang lain dan tidak bareng dengan Asma. Ini sebelumnya adalah pemahaman Qurtubi pensarah Sahih Muslim. Ada Qurtubi pensarah Sahih Muslim dan Qurtubi pensarah Sahih Muslim itu e, namanya kunyahnya adalah Abu Abbas Al-Qurtubi. Dan Abu, Abul Abbas Al-Qurtubi ini guru dari Abu Abdillah Al-Qurtubi. Abu Abdillah Al-Qurtubi itu penulis tafsir Qurtubi. Ini ada tafsir namanya tafsir Qurtubi. Itu e, karya Abu Abdillah Al-Qurtubi. Dia punya guru. Ini kalau si murid itu pakar tafsir. Gurunya pakar hadis. Ya, gurunya namanya Abu Abbas Al-Qurtubi dan gurunya ini punya sarah untuk sahih muslim. Maka sama dengan uh, sama dengan Ibnu Hajar kalau Al-Qurtubi yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi pemahaman juga demikian. Seandainya Asma mengiyakan itu nanti Asma naik sendiri dan Nabi naik sendiri. Sehingga beliau mengatakan fa innahu yahtamilu annaha law ikhtarat arkuba tarakaha rakibatan wahdah. Seandainya Asma itu mau, maka Nabi akan biarkan Asma ini naik sendirian. Sehingga hadis ini kata Qurtubi e, bukalah dalil menunjukkan ala sirup kubus nah ini ala bairin. Ini bolehnya dua orang menunggangi satu onta. Pastah itu wadakar Wadzakutu Zubair wa ghairatahu dan aku ingat Zubair dan cemburunya dia. Wakana aryarun nasi dan Zubair adalah laki-laki yang sangat pencemburu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahasanya aku malu, famada maka Nabi lanjut. Fajitu Az-Zubaira ya. Kemudian aku mendatangi Azubair zubair Aku mendatangi Zubair, ketemu Zubair, Fakultu lalu aku katakan lakiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpaiku wa ala ra'si an Dan di atas kepalaku ada biji-biji korma wa ma'ahu nafarun min ashabihi dan bersama Nabi sejumlah para sahabatnya. Fa'anakha. Maka Nabi mendurumkan ontanya li arkuba supaya aku naik. Fastahiyatu minhu karena aku malu dengan Nabi wa araftu ghairataka dan aku ingat dan aku tahu kecemburuanmu. Lantas uh, respon sang suami kata Azubair wallahi lahamluki annawa karena asyadda alayya min rukubika ma'ahu. Demi Allah ya, sungguh engkau bawa biji-biji uh, kurma tadi dan nampaknya biji-biji kurma ini dibawa untuk pakan untuk pakan. Ini untuk pakan diambil dari tanahnya Zubair, tanah ektok tadi dibawa ke rumah. itu tujuannya nanti untuk pakan onta atau pakan eh, pakan kudanya Zubair. Karena asyad alaiya itu jauh lebih menyusahkanku daripada engkau rukubika ma'ahu engkau berkendaraan bersama Nabi. Qalat kemudian uh, Asma mengatakan demikianlah aktivitas Asma hatta arsala iya ilaya Abu Bakrin. Sampai akhirnya Abu Bakar itu ayah beliau mengirimkan kepadaku ba'da dzalika setelah itu bi khatimin pembantu e, yaitu budak yaitu takfini eh, dan perlu diketahui bahasanya budak yang dikirimkan oleh Abu Bakar itu budak perempuan. Bikhadimin ai jariyatin takhtumuni. Yaitu budak perempuan yang melayaniku. Ya, kalau itu budak perempuan kenapa disebut khadim? Di sini ada faedah lughawiyah. Wa inna ma dzakarat al khadima li annahu yutliku ala dzakari wal untha. Khadim itu untuk laki-laki ya khodim, perempuan itu juga khodim. Ini pembantu itu mau laki-laki namanya khodim, perempuan juga namanya khodim. Sama dengan zaujun. Ini suami itu zaujun, istri juga zaujun. Ini pembantu laki-laki itu khodim, pembantu perempuan juga khodim. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Fayyumi, fawa khadimun hulaman kana ujariyatan. Ya, khodim itu, pembantu itu namanya khodim, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Wal khodimah bilya'i fil mu'annathi qalilun. Pembantu perempuan disebut khodimah itu bahasa yang jarang dalam bahasa Arab. Bukan bahasa yang fasih. Bukan bahasa yang fasih. E, eh, kolil sedikit orang Arab yang pakai seperti itu. Mayoritas orang Arab kalau mau menyebut pembantu perempuan ya tetap khadim. Ya, maka takfini taknya kembali kepada jariah. Takfini maka jariah tersebut dan perempuan tersebut mencukupiku. al farasi ngurusi uh, ngurusi kuda Fakaan nama maka seakan-akan Abu Bakar Fakaan nama a'taqani Ini hanya ke a'taqanya ke Abu Bakar Maka seakan-akan Abu Bakar membebaskanku dari perbudakan Dengan mengirimkan ya, Membebaskanku dari kerja keras yang selayaknya dilakukan oleh budak Dikarenakan ngirim ngirim budak sebagai pembantu untuk Asma' Namun perlu diketahui bahasanya pada akhirnya budak perempuan ini dijual oleh Asma. Ba'adha ba'da setelah itu nanti dijual oleh Asma wa tasawtaqat bithamaniha. Semua hasil penjualannya disedekahkan oleh Asma. Nah ini kita maknai bahasanya bahasanya Asma itu tidak membutuhkannya karena dia sudah memiliki yang lain. Demikian disampaikan di Fathul Bari. Ya pelajaran yang bisa dipetik dari dari hadis ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali Adam ya, di kitab beliau Al-Bahru Al-Muhid As-Sajjad Sarah Syekh Muslim di sini menjelaskan bahasanya wanita berkewajiban untuk mengurusi semua yang diperlukan oleh suaminya min khidmatin berupa pelayanan dan ini adalah pendapat Abu Thawr. Namun e, sejumlah ulama yang lain, jumlah ulama memahami bahasa perbuatan asma ini adalah suka rela dan itu bukan satu keharusan. Maka ulama berselisih pendapat tentang hukum wanita melaya, e, kerja untuk melayani suaminya. tadi disampaikan kalau Abu Thawr mengatakan itu satu hal yang wajib Ataupun jumhur ulama mengatakan itu satu hal yang tidak wajib. Namun adalah satu kebaikan dan sukarela dari istri. Ya, penjelasan tentang hal ini pernah kita bahas agak panjang ketika kita membaca buku ada Sifat karya Al-Albani. Kemudian eh, di antara pelajar dari hadis ini Fihi jawas irda fil mar'ah alati laisat mahraman idza wujidat fi tariqin wa qad aiyat. Kata Syekh Muhammad Ali Adam, di sini dalil bolehnya memboncengkan seorang perempuan yang bukan mahram jika dia dijumpai di jalan dan kecapean. Las eh, terutama ma'a jama'ati rijalin solehin ketika dia bersama sejumlah laki-laki yang soleh. Walasaka fi jawasi misli hada <coughs> dan tidaklah diragukan bolehnya semisal ini. Qadiyat al-Maliki mengatakan khusus khasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ghairihi. Kalau beliau Qadiyat mengatakan ini adalah hukum khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku untuk yang lain. Namun eh, eh klaim khusus ini tidak disepakati oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Beliau mengatakan fidah wal qadi khususiyah nadharun pendapat Qadiyat yang mengatakan ini adalah hukum khusus itu satu hal yang tidak tepat. Fa inna misla hadza amun. Karena hukum semacam ini bersifat umum. Id araqib laysa wahdahu. Bal ma'ahu jama'atun. Karena di sini laki-laki yang memboncengkan tidak sendirian. Namun ada bersamanya sejumlah laki-laki yang lain berarti tidak ada di sana khulwah. Tidak ada di sana khulwah Kemudian kata beliau, wa mislu hada asayarat fi syawari. Semisal ini adalah bonceng eh, boncengkan di eh, boncengkan di mobil. Fa inna rukubal mar'ah al jadmiyah la sabihi. Kata beliau, memboncengkan wanita ajnabiyah kemudian eh, ketika seorang laki-laki itu mengendarai mobil kemudian dia boncengkan Itulah ba'sabihi tidak mengapa. Walasiyama siyama kana maka'at al khalfi, terutama manakala laki-laki di depan kemudian perempuan tersebut di belakang. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Asma dalam hadis ini untuk antar kabah khalfahu untuk perkendaraan di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ringkasnya kalau Sa'ali Adam mengatakan eh, di sini tidak kemudian khususnya namun bersifat umum dan itu berlaku untuk contohnya di zaman sekarang adalah mobil. Maka ketika ada beberapa laki-laki, ya beberapa laki-laki dan dia adalah laki-laki yang baik-baik kemudian menjumpai perempuan kecapean di jalan dan dia nawarkan memberikan tawaran apalagi sudah kenal ya, ini adalah tetangganya dan sebagainya. Kemudian uh, dia tawarkan untuk duduk di untuk ikut di mobil tersebut dengan duduk di belakang, maka ini tidak mengapa. Ini, apakah ini khulwa? Kata saya Adam, tidak, ini tidak khulwa. Karena laki-laki ini bersama yang lain. Tidak bisa dikatakan khulwa. Namun, eh, ini berlaku untuk uh, mobil. Kalau motor insya Allah tidak berlaku. Ya. <laughs> kalau betul tidak kholwa karena banyak orang. Namun ya, kalau dari sisi kholwa maka tidak masuk. Namun ya, selain kholwa tentu ada masalah yang lain ya, sentuhan itu tidak aman dari sentuhan lain hanya kalau mobil di depan sama belakang. Ya, tapi kalau motor ya, tidak ya, ada hijab antara eh, nggak ada batas antara eh, driver sama ini ya maka di sini nggak bisa jadi dalil untuk kemudian pesan gojek dan eh, dan sejenisnya ya. karena ada betul itu tidak ada kholwa karena banyak orang ketika kendaraannya apa jalannya di jalan-jalan yang ramai namun ada sentuhan dan yang lain Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, uh, di sini kita jumpai cemburunya seorang suami ketika istrinya susah payah. Ye, susah payah. Uh, maka sebagaimana tadi perkataan Azubair, saya lebih cemburu sebenarnya. Saya lebih sedih ketika engkau kerja keras seperti itu. Maka ini suami yang baik, dia dia sedih, dia susah, atau cemburu dengan kesusahan istrinya. Artinya cemburu di sini artinya sedih, susah. Ketika ingda ibtidali ahli ketika e, istrinya itu kerja fima yasuku minal khidmah. Yang itu kerja yang menyusahkan. Kemudian hadis ini dalil bolehnya penguasa memberikan iqta. Kemudian hadis ini dalil e, sebagaimana kakadiyat bolehnya mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh orang lain yang dibuang itu karena tidak suka semacam biji atau yang lainnya karena asma itu mengambil biji-biji korma yang dibuang oleh orang lain setelah selesai dimakan buahnya. Dan itu memang dibuang karena memang rohbatan anhu sudah tidak minat fakulu hadha yahilu iltiqatuhu. Maka barang-barang semacam ini boleh diambili. Dan dengan diambili maka langsung jadi milik orang yang mengambil. Yeah. Maka jika kemudian misalnya uh, yang sering kali di tempat kita barang-barang kos, orangnya sudah pulang, dah ini ditinggal, ya udah di uh, istilahnya dibuang, dicampakkan, orangnya sudah e, pergi nihai sudah tidak akan kembali, maka barang-barang ini barang-barang halal. Siapa yang mau ngambil dengan ngambil dia memilikinya. Sebagaimana Asma e, ngambili e, ma biji-biji korma yang sudah dibuang. Orangnya sudah nggak minat. Sama, ini orangnya juga nggak minat. Kalau dia minat, dia akan paketkan. Ya. Ya, kalau dia masih punya minat, dia nggak punya minat. udah sudah Eh, masa kontraknya sudah selesai, masa kosnya sudah habis, selesai kuliah sudah, sudah kemudian uh, bahkan sudah dapat kerjaan, maka barang ini ditinggalkan karena oh batan anhu, karena tidak minat, karena tidak peduli. Maka itu siapa yang mengambilnya, maka itu halal untuknya.